Pada kesempatan ini saya nukilkan ucapan nasihat dari Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dalam risalahnya Kalimatun Minal Haq. Beliau mengatakan al-fitanu silahun mudammir. Al-fitan ini adalah senjata yang menghancurkan. Yudhibul albab menghilangkan akal, akal manusia. Kemudian wa ya'ishu ma'ahu an-nasu fi haijan minal bala wa ghalayan minal aw'a wal muhattam ala kulli dhi rasyadin an yu'ina ala itfa'iha ya fal muhattam ala kulli dhi an yu'ina ala jadi al fitan ini membuat kita jauh dari kebenaran dan manusia hidup bersamanya dengan penuh gelombang dari bala Eh, dan juga uh, di sini dijelaskan oleh Syekh maka suatu merupakan suatu keharusan atas orang-orang yang uh, bijak ataupun yang uh, yang baik itu terbimbing untuk membantu dalam rangka untuk meniup atau bukan meniup memberhentikan uh, fitan tersebut lanjut fi kalau misalnya api lalap untuk memadamkan memadamkan al fitan wa yusaid ala dar intishariha dan juga dia harus membantu berusaha untuk mencegah fitan itu supaya tidak tersebar luas wastimrari baqaiha dan jangan sampai fitan tersebut terus menerus tersisa terus ada terus tidak kita harus berusaha memadamkan api fitan. Lebih-lebih lagi khususnya apabila fitan tersebut dorornya meluas secara umum dan berbahaya sekali. Farubba kalimatin qalaha qail aw naqalaha naqil kanat sababan fi qam'i fitnah aw raddi mihnah. Jadi bisa jadi satu kalimat yang diucapkan oleh seseorang atau satu nukilan yang dinukil oleh seseorang itu bisa menjadi penyebab untuk memadamkan atau memberantas dari fitnah tersebut atau menghindari dari fitnah tadi. Tetapi bisa juga suatu ucapan yang keluar dari orang yang lancang atau uh, diceritakan oleh orang yang tidak e, luas ilmunya yang akan merusak kaum muslimin akan eh, kebersihan mereka, kebersihan kaum muslimin, kesucian dari kaum muslimin. Semuanya bisa demi terjadi. Ya. Kemudian Syekh Ali juga menukil ucapan Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya yang berjudul As-Samad Kitab As-Samad judulnya Kitab As-Samtu yaitu kitab diam tentang diam, tentang tidak berbicara. Eh, dan telah ditakik juga oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Kemudian Imam Abu Ibn Abi Dunya eh, memuat riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ucapan beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan mengatakan al-lisanu qiwamul badan. Bahwa lisan itu penopang dari badan. Faidah istaqamal lisan istaqamatil jawarih. Apabila lisannya istiqamah, maka anggota badannya pun akan istiqamah. Wa idza tarabal lisan lam takum lahu jarihah. Apabila lisannya goncang, maka jawarihnya anggota badannya tidak istiqamah, goncang pula kullun minna lisanahu an an yakuna sababan fi fitnah sabilan li jalbi mu'inan ala iqa'i fasadin ihdathi oleh karena itu hendaklah setiap dari kita hendaklah menjadikan lisan kita dimasukkan ke dalam gudang saja Maksudnya adalah kita jaga benar-benar jangan sampai lisan kita ini menjadi penyebab penyebab menyalak-nyalaknya fitnah atau menjadi jalan sebagai jalan untuk mendapatkan mabarak-mabarak atau sebagai lisan itu sebagai penolong dari terjadinya kerusakan-kerusakan atau pengerusakan-pengerusakan. Dan kami alhamdulillah semuanya sebagai tulabu ilm memohon dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita tersebut dengan ikhlas niat dan dengan amalan yang baik. Kemudian beliau mengatakan hormatul muslim indallah azimah. Kehormatan seorang muslim di sisi Allah itu adalah sangat agung sekali. Wal fihi bila ilmin min asyaddil itmi. Dan menodai seorang kehormatan seorang muslim tanpa ilmu termasuk dosa yang sangat besar sekali. Kemudian beliau membawakan dalil dari ayat wa may yaksib khati'atan aw itman thumma yarmi bihi bari'am faqad ihtamala buhtana wa itman mubina. Buhtan yaitu artinya berdusta berdusta. Sebagaimana sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Bagaimana kalau yang saya ceritakan tentang aib seorang saudara saya ini benar-benar ada pada dia? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau demikian benar ada pada dia, semuanya engkau telah berbuat riba. Tetapi kalau ternyata tidak, engkau telah fakat bahatta. Engkau telah berdusta. Lebih besar lagi. Dan juga sabda Nabi SAW, Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahullahu radghatal khabal hatta yakhruja min maqal wa laysa bi kharijin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadisnya sahih yang uh, <clears throat> intinya bahwasanya seorang yang mengucapkan atau menuduh seorang muslim yang ternyata tidak benar dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api jahanam akan diadab dengan api jahanam yang sangat pedih sehingga ini membuat kita agar kita menjadi e, takut dan kita juga hati-hati ketika akan berbicara tentang kehormatan seorang muslim sehingga kecuali harus dengan ilmu tadi al-hukmu ala syai'i kembali ke kaidah tadi yang kita pelajari far'un an tasawwurihi menghukumi tentang sesuatu itu bagian dari tasawur kita terhadap sesuatu tersebut. Warubbama ikhtalatal amra fil hukum fayakunu aswa akibatan wa akbaha ta'wila. Karena boleh jadi bercampur perkara itu dalam menghukumi sehingga menjadi lebih buruk akibatnya dan ya lebih buruk akibatnya. Fal wajib at-ta'anni wa tatabbud wa tamahhul wa adamul khawli bil qawli bil dhanni wa syukuk bila bayinatin au dalilin masbuk. wa aslamu akibatan wa ahsanu ta'wila. Maka wajib at-ta'anni tadi keteliti tasabut, ngecek berita, tamahul, perlahan-lahan, sehingga ada mulkhad bil qaul bil dhon, tidak terjerumus ke dalam ucapan-ucapan dengan dhon, dengan syak, tanpa adanya dalil dan tanpa adanya, adanya bayinah penjelasan. Adabit yang ketiga, bagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh al-Syekh, adalah Al-insafu wal adlu fi amrihi kulli. Al-insaf dan adil. Tengah-tengah dan adil dalam perkara semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 152, "Wa idza qultum fa'dilu." Walau kana dza kurba. Apabila kalian berbicara, maka berbuat adillah Meskipun yang kamu bicarakan itu karib kerabatmu sendiri. Meskipun hal itu menyudutkan karib kerabat kamu sendiri. Kalau memang hal itu hak, maka katakanlah demikian. Itu disebut adil. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu taqwa." Janganlah kebencian eh, kalian kepada satu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Kemudian Syekh Saleh menjelaskan bahwasanya seorang muslim harus adil dalam berbicara harus adil dalam menghukumi sesuatu. Barang siapa yang tidak adil dalam berbicaranya, dalam menghukumi kepada sesuatu, maka dia belum dikatakan mengikuti syariat dengan pengikutan di mana diharapkan padanya keselamatan. Apa artinya adil dalam kaedah ini? Artinya maknahu annaka tak يأتي بالأمور الحسنة وبالأمور السيئة تأتي بهذا الجانب الذي تحبه وذلك الجانب الذي لا تحبه ثم توازن وتعرض لهما عرضا واحدا وبعد ذلك تحكم لأنه جزما يحصل من عرض الجانبين معا ما يعصم المرء min an yunsab li syar' au yunsab ila Allah jalla wa ala au ila sunnah min sunanihil kauniyah ma laisa muwafiqan lima amara Allah jalla wa ala bihi yaitu engkau antaktia di sini engkau mendatangkan engkau mendatangkan pada dirimu sendiri perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang buruknya perkara-perkara yang baik yang kau sukai dan perkara-perkara yang buruk yang tidak engkau sukai, kemudian engkau timbang di antara perkara-perkara tersebut, baru setelah itu engkau dapat menghukumi. Sebenarnya ini berbeda, bukan pengertian adil menceritakan ke orang kepada orang lain keburukan sekaligus menceritakan kebaikannya. Bukan demikian, bukan demikian maksudnya. Maksud Syekh yaitu kita menimbang data yang ada tentang orang tersebut, tentang lembaga tersebut, tentang siapa saja itu kita timbang antara kebaikan dan keburukan dengan standar-standar syar'i di sini tentunya. Yaitu misalnya dia memiliki kebaikan yang banyak. Ini komentar dari saya, kebaikannya banyak, amal sosialnya banyak dan lain sebagainya, tetapi secara akidah sesat dan menyesatkan. Ada akidahnya nggak bisa kita katakan karena kebaikannya tadi banyak sosialnya sehingga lebih banyak kebaikannya sedangkan keburukannya hanya sedikit saja nah, tidak tidak mengukurnya dengan standar syar'i tidak walaupun kebaikannya banyak tapi apabila pelanggarannya adalah pelanggaran yang memang benar-benar fatal sesat dan menyesatkan berupa hal yang prinsip maka ada sikapnya yang seharusnya dilakukan kepada orang atau lembaga tersebut misalnya ini tentu eh, yang lebih selamat menyerahkan perkara tersebut kepada para ulama fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun karena bisa saja kita subjektif dalam menilai setiap diri kita merasa diri kita adil dalam menilai tetapi hendaklah data-data tentang orang atau tentang lembaga kita sampaikan secara eh, adil dan secara jujur kemudian bagaimana nasihat itu nanti akan menimbang dan memutuskan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang atau pada lembaga tersebut dengan adil di sini. Lawannya adil adalah azulum, kezaliman. Maka dari itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga mengingatkan dalam majmuk fatwa yang dinukil oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dalam bukunya yang berjudul Dawabit Al-Amri Bil Ma'ruf Wan Nahi Anil Munkar Inda Syekhul Islam Ibn Taimiyah batasan-batasan amar ma'ruf nahi mungkar menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian Syekhul Islam kata Syekh Ali mengucapkan dalam majmuk fatwa juz yang ke-14 di antara dawabitnya alla ya'tadiya ala ahli ma'asi bi ziyadatin alal masyru' fi bughdihim au dhammihim au nahyihim au hajrihim au uqubatihim yaitu janganlah seorang itu melampaui batas dalam mensikapi orang-orang ahli maksiat dengan menambah-nambah dari apa yang sudah ditentukan oleh syariat. Dalam hal apa menambahnya? Dalam masalah bencinya, menambah-nambah dalam hal benci, menambah-nambah dalam hal mencela, menambah-nambah dalam hal melarang mereka, dalam hal memboikot mereka atau menambah-nambah dalam hal menghukumi mereka. Semuanya ada aturannya dalam syariat. Seorang yang memiliki satu kesalahan tertentu, hukumannya demikian. Kesalahan yang lebih berat lagi, hukumannya demikian lagi. Tetapi saya Islam mengatakan jangan sampai seorang itu melampaui batas. Harus adil di sini. Jadi ternyata adil di sini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian juga Syekhul Islam mengatakan fa inna katsiran minal amirina an-nahin qad yata'adda hududallah imma bijahlin imma bidzulmin. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia, dari orang-orang yang sering melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu telah melampaui batas-batas Allah, bisa jadi disebabkan karena kejahilan bisa jadi disebabkan karena kezaliman. Wahada babun yajibu atakabutu fihi. Bab ini wajib seorang itu untuk benar-benar mengecek dalam masalah dalam dalamnya wasawaun fi dzalikal inkar alal kufar wal munafiqin wal fasikin wal asin. Baik dalam masalah pengingkaran terhadap orang kafir, orang munafik, orang fasik atau orang-orang ahli maksiat. Kemudian juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga menyebutkan dalam Majmu' fatwa ya wa ma aktsara ma yusawwiru syaitanu dzalika bi suratil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wal jihad fi sabilillah wa yakunu min babil zulmi wal udwan betapa banyak manusia yang digambarkan oleh syaitan bahwa dia itu sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan sedang melakukan jihad fisabilillah ternyata dia itu sedang melakukan kezaliman dan suatu melakukan tindakan yang melampaui batas. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap belum demikian dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikan kepada kita sekalian ini e, sifat dan sikap untuk berbuat adil. Dan ini hal yang sangat susah sekali. Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa sikap adil demikian berat sekali. Hanya orang-orang yang memang dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan karunia-Nya sehingga dia itu dapat bersikap adil dan bisa terlepas dari kezaliman. Karena asalnya manusia itu innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat jahil. Babit yang keempat, batasan yang keempat dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh yaitu luzumul jamaah wajtinabul furqah berpegang teguh dengan al-jamaah dan menjauhi al-furqah perpecahan dengan pemahaman yang benar tentunya ya. Dalilnya dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan kali Allah, dengan agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Juga Nabi SAW alaihi wasallam menjelaskan alaikum bil jamaah Wa iyyakum al furqah. Kalian harus mengikuti al-jamaah dan hati-hatilah kalian dari al-furqah. Perselisihan, perpecahan dan yang dimaksudkan dengan al-jamaah di sini adalah mengikuti tuntunan Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Jadi bukan yang dimaksudkan adalah al-jamaah yang penting kita berkumpul bersatu tidak demikian tetapi di atas asas yang yang benar juga Syekh Saleh membawakan dalil juga yang terdapat diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zawaid Musnad Ahmad bahwa Nabi SAW bersabda al jamaah rahmah wal furqatu azab. Jamaah itu rahmat dan furqah itu azab. Komentar dari saya eh, Adapun yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah dengan menyandarkan kepada hadis Nabi SAW ini tidak benar. Tidak ada asalnya. Ikhtilafu ummati rahmah itu tidak ada asalnya. Tetapi tentang pengertian al-jamaah rahmah dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bahwa jamaah itu rahmah. Wal furqah azab. Adapun perpecahan itu adalah azab. Dan juga beliau bin Mas'ud mengatakan al-khilafu syar. Khilaf itu buruk. Maka Syekh Saleh mengatakan al-furqah perpecahan dengan segala macam bentuknya fil afkar au fil aqwal au fil a'mal azabun yu'adzibullahu jalla wa ala bihi man khalafa amrahu wa dhahaba ila ghairi hudahu perpecahan dalam masalah pemikiran dalam masalah ucapan dalam masalah amalan itu adalah azab di mana Allah mengazab dengan sebab perpecahan tersebut kepada siapa-siapa yang menyalahi perintahnya dan dia berpegang tanpa mengikuti petunjuknya. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan al-jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, dan mencontoh, mengikuti jejak para a'imah mereka dan ulama mereka, maka dia telah berpegang teguh dengan al-jamaah. Barang siapa yang bercerai-berai, meninggalkan mereka, maka tidak ada rasa aman pada dirinya dan dikhawatirkan ia mengikuti al-furqah dan mendapatkan adab dari adab Allah di dalam kehidupan dunia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan diri kita sekalian dan ikhwan kita semuanya dari yang demikian itu. Kemudian setelah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Wadkuru ni'matallahi alaikum in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Kemudian Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kemudian juga Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum adzabun azim. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata dan mereka akan bagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Betul kata Syekh Saleh, orang-orang yang berpecah belah dalam ucapan-ucapan mereka, dalam amalan-amalan mereka setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan yang nyata, setelah datang kepada mereka petunjuk, maka mereka akan mendapatkan eh, mereka akan terjerumus ke dalam kesesatan dan mereka akan mengikuti jalan selain jalan petunjuk. Oleh karena itu wajib kita ini berpegang teguh dengan jamaah ahli sunnah wal jamaah. Harus kita berpegang teguh dengan ucapan-ucapan mereka. Jangan keluar dari kaedah-kaedah mereka. Jangan keluar dari doabit, batasan-batasan mereka. Dan dari apa yang telah ditetapkan oleh para ulama kita. Karena merekalah yang mengetahui pokok-pokok akidah al-sunnah wal jamaah. Merekalah yang mengetahui dalil-dalil syar'i. Di mana kebanyakan manusia tidak mengetahui yang demikian dan juga kebanyakan orang-orang yang mengaku dirinya berilmu pun tidak tidak mengerti yang demikian. Karena adapun para ulama itu mereka memiliki ilmu yang sangat kuat sekali dan memiliki pandangan yang sangat tajam dan benar dan juga mereka itu memiliki uh, simpulannya sama, yaitu mereka memiliki kemapanan dalam masalah ilmu, ilmu yang sangat dalam dan sangat luas, dan juga mereka mempunyai, pandangan yang cemerlang dan benar. Kemudian beliau mencontohkan, Syekh mencontohkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika pada musim haji bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu di waktu haji menyempurnakan salat tidak mengkosor salat di Mina di Mina menyempurnakan salat itu empat rakaat yang mana tuntunan Nabi SAW adalah dua rakaat di Mina itu di kosor tapi Utsman radhiyallahu anhu berpendapat bahwa ketika itu di Mina dia salat empat rakaat karena dia memahami dengan pemahaman yang lain mempunyai pemahaman yang lain terhadap perbuatan Nabi SAW tersebut Tahu saya bahwasanya beliau itu melihat banyaknya kaum muslimin yang baru masuk Islam dikhawatirkan mereka juga tidak paham kalau salat dua rakaat ini dianggap salat luhur sudah berubah jadi dua rakaat sehingga untuk kondisi seperti itu beliau salatnya empat rakaat. Tapi wallahu alam e, masalah ilah alasan mengapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini salat menyempurnakan. Tetapi para ulama pun tahu e, bahwasanya mereka e, eh, Utsman bin Affan dalam hal ini beliau berijtihad. Beliau berijtihad dalam masalah ini. Berijtihad meskipun ijtihadnya adalah salah misalnya, tetapi ini adalah ijtihad dari dari beliau sehingga tidak ada seorang ulama pun yang mencela Man bin Affan radhiyallahu anhu yaitu sengaja untuk menyalahi Rasul SAW tidak demikian. Tidak demikian, tetapi beliau beristihad demikian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di Mina ini adalah dua rakaat. Dua rakaat untuk salat yang empat rakaat itu jadi dua. Dia mengatakan demikian bahwa salat sunnah Nabi SAW dua rakaat. Tapi beliau tetap salat di belakang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salat empat rakaat. Maka dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, engkau mengatakan yang demikian, yaitu salat itu dua rakaat, tapi kamu ternyata tetap salat di belakang Utsman empat rakaat. Bagaimana ini? Maka beliau mengatakan, ya hada, wahai orang ini, al khilafu syar. Khilaf itu syar, buruk. Al khilafu syar, al khilafu syar. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang kuat. Ini yang demikian ini dikarenakan mereka memahami kaedah yang sahih. Yaitu pentingnya al-jamaah dan bahayanya furqah. Syekh Saleh Al-Syekh menjelaskan bahwa batasan yang kelima ketika menghadapi fitan, kita hendaklah melihat bendera yang dibawa oleh uh, dai atau oleh negara tertentu. Maksud beliau, apabila kita mau mensikapi suatu negara tertentu, kita perhatikan apakah negara tersebut sebagai e, penguasanya sebagai muslim atau penguasanya sebagai orang-orang kafir. Adalah kita punya standarnya. Kapan seorang itu atau negara tersebut dikatakan negara muslim dan kapan dikatakan sebagai uh, orang-orangnya sebagai orang-orang yang kafir. Kemudian apabila ternyata muslim, ternyata muslim yaitu ditegakkan tauhid di dalamnya, dakwahkan kepada tauhid, ada mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam setiap perselisihan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima dalam surat uh, An-Nur ayat 65 dan juga Eh, tidak ada apabila adanya pelanggaran, maka pelanggaran tersebut adalah berupa kufur amali karena mereka tidaklah menghalalkan hal-hal yang haram tadi secara akidah. Apabila mereka melakukan pelanggaran, mereka meyakini dalam hati bahwa itu adalah suatu pelanggaran, menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Berbeda kalau mereka itu menghalalkan apa-apa yang diharamkan, atau mengharamkan apa-apa yang dihalalkan dengan akidah. Ini tentu adalah kekufuran. Nah, ketika demikian, maka negara tersebut sebagai muslim. Maka Syekh mengingatkan, e, apabila muslim, tentu ada kekurangan dia. Maka kekurangan itu harus diperbaiki. Ada kesalahan, kesalahan itu harus dibenarkan harus dinasehati dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan syariah. Dia membawakan hadis juga yaitu uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, sebentar Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah